Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata pada subuh yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di masjid yang mubarakah ini di Masjid Pesantren Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di kota Tike Mamuju Sulawesi Barat Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam majelis yang mulia dalam tujuan yang mulia maka ini adalah merupakan kebaikan yang agung, kebaikan yang besar, nikmat yang sangat tinggi yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua alhamdulillah dan semoga nikmat nikmat ini senantiasa kita syukuri dan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita dalam keadaan mati lampu atau padam listriknya. Namun alhamdulillah tidak menghalangi kita untuk melanjutkan majelis ta'lim kita. Maka kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari apa yang telah kita sampaikan terkait dengan zikru al-maut yaitu mengingat kematian atau memperbanyak di dalam mengingat kematian. Bahkan barakallahu fikum sepantasnya untuk senantiasa kita selalu mengingat yang namanya kematian kapanpun dan dimanapun kita berada. Sehingga dengan memperbanyak kematian tersebut barakallahu fikum sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka dari fawaid faidah-faidah atau manfaat-manfaat yang besar yang ditimbulkan di dalam mengingat kematian dan selalu mengingatnya barakallahu fikum maka manfaatnya sangat banyak dan manfaatnya sangat besar yang akan senantiasa menjadikan kita waspada dan selalu istiqomah dan berupaya untuk istiqomah di atas syariat, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga hamba Allah yang seperti ini insya Allah dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah di dalam penutup yang baik yang Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan bahwa innamal a'mal bil khawatim hanyalah amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya kepada penutupnya kalau amalan innamal al-amal bin niat dalam hadis yang lain hanyalah amalan itu tergantung dengan niat-niatnya maka juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita sampaikan ini bahwa al-amal juga tergantung dengan khawatim, dengan penutup-penutupnya. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam, para salaf, para sahabah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah dan berlindung daripada suul khatimah. 6 maka orang yang selalu mengingat kematian, dia akan insya Allah Ta'ala menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari su'ul khatimah, dari penutup yang buruk. Naam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa dengan mengingat kematian akan menjadikan manusia ini <clears throat> takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berupaya meninggalkan dosa-dosa, apalagi dosa besar, apalagi kesyirikan, kekufuran waliyadzubillah. Dia akan merasa takut dan dia akan juga tidak terlalu ambisi terhadap kehidupan dunia ini dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Naam, sehingga dia terus waspada tidak terhanyutkan di dalam aktivitas dunia lalu melalaikan agamanya, melalaikan akhiratnya. Demikian pula ma'asyarul ikhwa wal akhawat dengan mengingat kematian akan meringankan beban atau musibah yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini adalah ujian, pasti ada musibah. Mesti menimpa kita berbagai hal-hal yang tidak menyejukkan dan menyenangkan hati ini. Sehingga semua itu akan menjadi ringan dengan kita banyak mengingat kematian. Nah, maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan bahwa seseorang yang selalu mengingat kematian di dunia ini falam yatruk lidhi lubbin farha kata beliau orang yang cerdas yang berakal kalau selalu dia mengingat kematian maka dia selalu waspada dan dia tidak tenggelam di dalam kebahagiaan dunia. Naam, dia tidak tenggelam dan terlalaikan dengan kebahagiaan dunia. Wama kemudian kata beliau wama ulzima abdun qalbuhu dzikral mauti illa saghrat fi ainihi dunya wahana alaihi kullu ma fiha. Dan tidaklah seorang hamba yang selalu melazimkan dirinya untuk mengingat kematian. Melainkan hamba yang seperti ini di matanya terkait dengan dunia akan menjadi kecil. Dan segala apa yang ada dalam isi dunia ini akan menjadi hina di sisinya. Naam, ini ucapan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dan kita telah menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun ucapan-ucapan para salaf terkait dengan kehinaan dunia. Dengan mengkompromikan dari hadis yang telah kita sampaikan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma di mana pernah seseorang sahabat dari Ansar yang bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam terkait dengan orang yang cerdas. Naam. Man akyasun nasi wa akramun nas? Siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka itu adalah aktsaruhum dzikra lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas. Mereka adalah yang paling banyak mengingat kematian. Mereka adalah orang yang paling mempersiapkan diri untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kematian. Sehingga mereka itulah orang-orang yang berakal. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirah. Naam kita telah menjelaskan barakallahu fikum berdasar berdasarkan riwayat-riwayat yang seperti ini dan yang semakna dengannya bahwa kemuliaan dunia itu ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pada hamba-hamba Allah yang salihun muttaqun. Orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah yang menjadikan kehidupan dunia dan perhiasannya, fasilitasnya sebagai bekal yang menguatkan dia untuk beribadah kepada Allah, yang menguatkan menambah dia semangat dalam beramal untuk akhiratnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia bagi mereka menjadi mulia. Naam, dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai ibadah yang menjadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dunia mereka. Naam, demikian ikhwani fi din azzakumullah walhasil bahwa para ulama menyatakan orang-orang yang selalu mengingat kematian maka dia tidak akan tenggelam di dalam kebahagiaan dan perhiasan dunia ini dalam arti melalaikan dan menghanyutkan dia dari akhiratnya. Naam. Kemudian orang yang selalu mengingat kematian dia akan melihat dunia ini sesuatu yang rendah dan hina. Naam. Demikian ikhwani fidin azzakumullah dalam arti ketika dunia itu sesuatu yang rendah dan hina maka tidak mungkin dia akan meraih hal tersebut yang rendah hina lalu dia meninggalkan agamanya. Lalu dia melalaikan agamanya atau akhiratnya. Naam. Juga berkata Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau mengatakan ala tarawna annakum tujahizuna kulla yawmin ghadiyan aw raihan ila Allah azza wa jal tad'unahu fi sad'in minal al-ard qad tuwassidu at-turab Qad tawassada tuhsida turabu wa khulifal ahbab wa al asbab. Kata Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, tidakkah kalian melihat bahwasanya kalian ini dalam kehidupan dunia di setiap harinya adalah seperti orang yang musafir, ya, yang dibutuhkan untuk persiapan bekal. Ya, di setiap hari dia selalu berpikir bekal apa yang dia persiapkan untuk melanjutkan perjalanannya. Naam, yakni perjalanannya menuju kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau untuk senantiasa mengingatkan kita kepada persiapan bekal-bekal itu tidakkah kalian meletakkan sesuatu itu di soda'im minal ard. yakni di bagian bumi ini di tempat yang tinggi. Nam, untuk kalian berbantalkan dengan turap atau dengan tanah tersebut. Ya. Kemudian kalian dalam perjalanan itu mesti akan meninggalkan ya kekasih-kekasihmu di tempat tersebut. Naam. Dan kemudian kalian pasti akan kehabisan bekal terputus dari segala sebab-sebab. Ya. Maka yang dimaksud oleh beliau adalah al-maut. Yaitu selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengannya. Naam. Demikian Ikhwani fi din, ma'asyiral ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Naam, maka para ulama kita senantiasa mengingatkan pada kita untuk memperbanyak yang namanya kematian dan senantiasa untuk kita harus ya mengingatnya di kapanpun dan di tempat manapun. Barakallahu fikum. Sebagaimana pada hadis yang juga telah terdahulu dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ini yang menjadi inti pembahasan kita yaitu berdasarkan hadis tersebut yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah yakni aktsiru min dzikri hadhimil ladzat perbanyaklah kalian dari mengingat penghancur kelezatan maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah penghancur kelezatan yang namanya kematian Naam kata para ulama bahwa kematian itu adalah salah satu bentuk musibah salah satu bentuk musibah Naam sehingga ketika kita mendapati saudara kita yang meninggal dunia, maka itu satu bentuk musibah yang kemudian kita dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita semua ilaihi rajiun. Kepada Allah pasti kita kembali yakni pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Meninggal dunia, beralih kepada alam barzah, alam kubur, dan setelah itu beralih kepada yaumul akhirah, setelah terjadinya kiamat kubra dalam kehidupan dunia ini dan seluruh alam ini. Naam. Ya, sebagaimana hal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Naam ya yang ma'ruf dan kita semua telah menghafalkannya. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Naam. Yani pada ayat sebelumnya wala nabluwannakum syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون إلى آخر الآية bahwa benar-benar kami akan uji kalian kata Allah dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar dan kekurangan harta, buah-buahan, kekurangan jiwa. Wabashir sabirin dan beri berita gembira kepada orang-orang yang bersabar alladzina idza asabathum musibah yang jika mereka itu ditimpa dengan musibah di antara musibah yang Allah sebutkan sebelumnya adalah di antaranya kekurangan jiwa, kematian jiwa. Maka itu salah satu bentuk musibah. Ya, apabila kita ditimpa dengan musibah, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa keutamaan yang mereka dapatkan kata Allah ulaika alaihim salawatun min rabbihim Bagi mereka itu salawat dari Allah Subhanahu wa taala wa dan rahmat dari Allah serta al-hidayah. Ulaika humul muhtadun dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik dari Allah Jalla wa ala. Naam, luar biasa keutamaan orang-orang yang barakallahu fikum bersabar dalam musibah yang menimpanya dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan salah satu dari bentuk musibah itu adalah kematian jiwa. Naam, kematian jiwa. Maka orang-orang yang beriman, mukmin, mukminah, muslim, muslimah, mereka bersabar dengan ujian tersebut dan mereka mengetahui tentang hakikat al-maut. Tentang hakikat kematian itu. Barakallahu fikum. Nah, bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Tidak akan mungkin bisa seseorang berlari darinya. Ya. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak di dalam ya firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Walhasil barakallahu fikum Al-maut adalah merupakan salah satu bentuk musibah. Sebagaimana pula Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain. Yaitu di dalam suratul ma'idah. Pada ayat ke-106. Allah sebutkan. Fa'asobatkum musibatul maut. Ya, tiga kalian mengadakan perjalanan. Lalu menimpa kalian musibah kematian. Nah. Walhasil musibah kematian ini dijelaskan oleh sebagian para ulama kita yaitu ada tiga bentuk. Naam, yang diistilahkan dengan dawahi al-maut. Ya, bencana, bencana, musibah, musibah kematian itu ada tiga bentuk. Ada dahiyatul ula, bentuk yang pertama yaitu sakaratul maut. Ya, Jelas sakaratul maut ini hal yang berat. Ya, ma'asyiral ikhwa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana hal ini ma'ruf ya dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun merasa berat ya dengan sakaratul maut. Maka ini adalah bentuk bencana atau musibah yang pertama ya dalam kematian itu yaitu adanya sakaratul maut. Dan itu suatu hal yang pasti. Semua manusia yang meninggal akan mengalami sakaratul maut. Yang kedua, ru'yatu malakil maut atau malaikatul maut. Yaitu ketika seorang hamba yang meninggal dunia itu hendak meninggalkan kehidupan dunia ini, ketika hendak dicabut rohnya oleh malakul maut, itu juga adalah hal yang sangat dahsyat dan berat baginya. Dan yang ketiga, ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah adalah khaufu su'il khatimah. Ya, yaitu rasa takut jika kita mendapati naudzubillah menjadi orang yang su'ul khatimah. Ya. Mati dalam keadaan buruk ditutup dengan amalan yang jelek, amalan neraka. Fana'udhu billahi min dhalik. Sebagaimana yang telah kita singgung tadi pada awal majelis kita. Yang Rasulullah, para sahabat, para salaf selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari suul khatimah, dari penutup yang buruk. Taib. Terkait yang pertama yaitu sakarat sakaratul maut. Naam, Hal ini telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kana baina yadayhi rikwatun au ulbah fiha ma'un فجعل يد يد يدخل يده المباركة فيها ويمسح بها وجهه ويقول <clears throat> لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب صلى الله عليه وسلم يده وجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى كبض sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa malat yaduhu. Naam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika atau pada waktu itu di hadapan beliau ada rikwah, yakni semacam cangkir atau gelas yang berisikan air. Faja'ala yudkhilu yadahul mubaraka fiha. Lalu Rasulullah SAW memasukkan tangannya yang berkah, yang mubarakah yang diberkahi Allah Ta'ala ke dalam air tersebut. Wayamsah biha wajahahu. Lalu Rasulullah SAW mengusap wajahnya dengan tangannya yang beliau telah basahkan dengan air yang ada di cangkir tersebut. Lalu kemudian beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Lalu kemudian mengatakan beliau bertahlil dengan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Bahwa sesungguhnya kematian itu pasti memiliki sakarat. Yakni sakarat. Naam, hal yang dahsyat yang memberatkan. Ya, dalam kematian seseorang setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dan sering kita mendengarkan dan riwayatnya sahih bahwa permisalan seorang hamba yang ditarik rohnya oleh malakul maut naam permisalannya apa beratnya adalah seperti 70 sekian 70 bacokan pedang naam barakallahu fikum ini menunjukkan bahwa kematian itu berat. Ya, memiliki sakarat. Sehingga Rasulullah SAW sendiri, alaih salatu wassalam, manusia yang terbaik di muka bumi ini, pimpinannya seluruh manusia, bahkan pimpinannya dan paling afdalnya dari seluruh para nabi dan rasul. Naam, beliau pun mengalami sakarat. Sehingga beliau mengusapkan pada wajah beliau air membasahinya. Lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah. Innalil mauti sakar la sakarat. Bahwa kematian itu memiliki sakarat. Nah, adapun dalam hadis yang akan datang pada pembahasan musibah yang kedua yaitu ketika seorang hamba melihat malakul maut. Naam, dan melihat malaikat-malaikat yang mengelilinginya. Tatkala dia hendak dicabut rohnya oleh malakul maut. Yang kita akan sebutkan hadisnya atau bacakan hadisnya insyaAllah. Hadis yang panjang, yang ma'ruf dari hadis Bara ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam musnadnya dan disahihkan oleh para muhaddifin. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil ya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis itu jika orang yang beriman ya dalam meringankan sakaratnya ketika rohnya dicabut itu seperti air yang ditumpahkan dari mulut gelas. Nah, dalam keadaan itu adalah bentuk keringanan. Nah, dalam keadaan sakarat itu berat barakallahu fikum tetapi bagi orang-orang yang beriman diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti <clears throat> air apa gelas yang ditumpahkan dari air yang ditumpahkan dari mulut gelas. Naam. Adapun orang-orang kafir naudzubillah ya maka kita tidak bisa membayangkan. Rasulullah SAW menyebutkannya seperti menancapkan benda yang bergerigi, yang bergergaji di dalam kapas dan ditarik dengan keras, ya maka terhamburlah ya kapas tersebut. Naam, fanas'alullah salamata wal afiyah. Wal hasil ayyuhal ikhwatu fillah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah bahwa kematian itu adalah salah satu bentuk musibah di antaranya adalah ketika seseorang mengalami sakaratul maut di akhir hayatnya. Kemudian Rasulullah SAW setelah mengucapkan la ilaha illallah innalil mauti sakarat, beliau menancapkan tangannya dan mengucapkan firrafiqil a'la firrafiqil a'la yakni Rasulullah memilih ya untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung, jalla jalaluh. Naam. Dan itulah pilihan beliau ketika diberi tawaran oleh Jibril. Ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril. Ya, dengan perbendaraan dunia ini seluruhnya. Ya. Ataukah engkau memilih kematian untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memilih perjumpaan kepada Allah. Tidak memilih perbendaraan dunia ini. Nam, maka beliau mengucapkan Ar-Rafiqul A'la fir Rafiqil A'la hingga kemudian alaihi salatu wassalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tangan yang beliau tancapkan tadi malat yaduhu kemudian naam menjadi apa terbaring ya tangan beliau salatu wassalam setelah roh beliau dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malakul maut. enam Ini musibah yang pertama. Yang kedua adalah ru'yatul malakul maut. Musibah yang kedua yaitu ketika seseorang hamba Allah yang diwafatkan itu melihat malakul maut. Nah, bukan saja malakul maut, ya juga para malaikat-malaikat yang mengelilingi dia, ya yang tidak dihitung jumlahnya. Taib. Untuk lebih ringkasnya, iwal ikhwah, kita membacakan riwayat hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahaina ilal qabr kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam mengantarkan salah satu jenazah dari sahabat Ansar lalu ketika ke, kami sampai di pekuburan walamma yulhad ketika dia hendak dimasukkan dalam lahat ya di sini dalil bahwa sunnahnya membuat lahat ya dari kuburan yang digali oleh kaum muslimun ya maka sunnahnya membuatkan lahat nah itu liang lahat yang sedikit lebih masuk ya setelah dibawa paling dasarnya dimasukkan ya ke salah satu sisinya dari kuburan itu nah untuk sesuai dengan besarnya jasad ya orang yang meninggal sang mayit Lalu dia dimasukkan di situ dan ditutup ya dengan penutup seperti papan atau yang semisalnya. Sebagaimana yang kita saksikan sering ya dari menguburkan saudara-saudara kita kaum muslimun wal muslimat. Maka ketika mayit tersebut dimasukkan ke lahat, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Rasulullah duduk dan kambing pun duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina thoir. Seakan-akan di kepala-kepala kami ada burung. Kata Bara' bin Azib. Yakni burung yang hinggap di kepala seseorang berarti itu menunjukkan orangnya begitu tenang. Sehingga burungnya bisa bertengger dan tidak terbang. Ya, Ini menunjukkan apa? Begitu tenangnya suasana. Begitu tenangnya suasana penguburan tersebut. <clears throat> Jadi tidak ribut, ya tidak apa namanya uh, membuat kekacauan. Sebagaimana banyak dari kaum muslimun dalam menguburkan itu ada yang berdiskusi, berbicara, ada yang tertawa, terbahak-bahak, ada yang bercanda dan seterusnya. Semua ini menyelisihi sunnah Rasulullah, menyelisihi yang namanya al-maut. Menyelisihi dalam mengingat kematian. Nah, maka ini kebiasaan yang buruk. Adapun Bara bin Azib mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW duduk di sisi kuburan dan kami para sahabat mengelilingi beliau dan kami pun duduk dan se se seakan-akan di atas kepala-kepala kami semua ada burung yang bertengger, yakni saking tenangnya. Wa udun. Pada tangan Rasulullah, ud yang kutubihi fil ard. Ada semacam tongkat yang beliau tancapkan di bumi. Farafa'a ra'sahu faqal. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau lalu bersabda Alaihissalam, salatu wassalam. Ista'idhu billahi min adabil qabr. Marrataini au thalathan. Berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaan kubur. Dua kali atau tiga kali beliau mengulangi. Thumma Kemudian beliau bersabda. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa fal al-akhirah nazala ilahi malaikatu minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams ila akhir al-hadis sesungguhnya hamba yang mukmin apabila dia hendak meninggalkan kehidupan dunia ini dan menuju kepada negeri akhirah maka malaikat-malaikat dari langit turun wajah-wajah mereka putih bercahaya seperti cahaya matahari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah. Mereka bersama mereka para malaikat-malaikat yang banyak itu tadi di tangan-tangan mereka ada kafan dari kafan-kafan surga. Hunut min hunutiha dan juga ada disertai dengan wewangian kafur ya bersama dengan kafannya hatta yajlisu minhu muddal basar atau maddal basar sehingga mereka para malaikat duduk mengelilingi hamba tersebut sejauh mata memandang sejauh mata memandang thumma yaji'u malakul maut kemudian datanglah malakul maut jadi penamaannya malakul maut ya tidak ada namanya tapi gelar padanya disebut dengan malakul maut jadi penamaan tentang malaikat yang mencabut roh itu hadisnya doif atau mungkar. Nah, tidak ada hadis yang sahih. Sebagian menamakan dengan apa? Malaikat siapa? Siapa yang biasa untuk mendengarkan? Israel. Nah, Israel. Ya, sebagian riwayat menyebutkan demikian, akan tetapi tidak ada yang sahih. Ya, yang benar adalah malakul maut. Nah, maka dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menyebutkan thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Malakul maut itu duduk Iya. Barakallahu dirubah nadanya nada yang ah, sudah menyala listriknya. Ya. Saya cuman mengingatkan kita semua masyarul ikhwah untuk nada HP kita rubah dengan nada yang tidak bermusik. Nah, dengan nada yang tidak bermusik. Taib. <clears throat> Taib kita ringkas hadisnya karena hadisnya hadis panjang, jadi saya langsung terjemahkan saja barakallahu fikum. Nah, kemudian malakul maut datang lalu duduk di sisi kepala hamba tersebut. Fayaqul lalu dia mengatakan, tuhan nafsul mutmainnah akhriji ila magfirati minallahi waridwan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah menuju kepada pengampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini ada dalam Al-Qur'an tentang an-nafsul mutmainnah. Ya. Qala yakni di hamba Allah yang saleh yang bertakwa kepada Allah. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu qatra min fi siqa. Maka roh itu keluar seperti keluarnya air dari mulut gelasnya. Fayakhudhuha, fa idza akhadhaha maka malakul maut mengambil roh itu setelah mencabutnya keluar dari jasad hamba tersebut maka para malaikat yang mengelilinginya tadi tidak membiarkan waktu sejenak pun melainkan segera langsung direbut roh itu dari tangan malakul maut lalu kemudian diantarkan lalu diletakkan pada kafan yang mereka bawa tadi disertai dengan hanut ya harum-haruman, kafur dan yang semisalnya. Lalu yakhruju minha, nah. Fadal. Ayo. Saya kira ada yang membenarkan. Nah. Fayaj'aluha dzalikal kafan wa fi dzalikal hanud wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin. Sehingga roh itu keluar dengan menyemburkan bau yang sangat harum. Ya. Ditambah lagi dengan kain kafan dan hanut dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, diletakkanlah dia padanya lalu dibawa ke atas langit. Maka tidaklah para malaikat ini melewati lapisan-lapisan langit dari para malaikat-malaikat yang menjadi penduduk langit melainkan semua mengatakan mahadhihi rihut tayyibah. Bau harum apakah ini? Lalu mereka mengatakan ini adalah fulan bin fulan, yakni jenazahnya fulan bin fulan, disebutlah namanya yang terbaik yang dia pakai penamaan tersebut di dunia. Jadi ini dalil bahwa nama itu harus memakai nama yang baik. Karena nanti akan disebutkan oleh di para malaikat ketika mengantarkan jenazahnya menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menembus tujuh lapis langit. Nah, hingga sampai ke langit dunia <clears throat> Para malaikat meminta untuk dibukakan. <clears throat> Maka seluruh penduduk langit ya apa e, penduduk langit pertama bertanya siapa ini lalu disebutkanlah fulan-fulan dibukakanlah ya pintu langit nah lalu kemudian diantarkanlah masuk ya sampai menembus pada langit yang ketujuh. Ya, hatta yantahiya ila sama'is sabiah sampai kepada langit yang ketujuh. Fa yaqulu azza wa jalla lalu Allah taala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi Tulislah catatan amalan hambaku ini di illiyin yang juga disebutkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an yang mungkin kita semua telah menghafalkannya dari pada juz yang ke-30. Wa'iduhu ilal ard. Kemudian kembalikanlah ke bumi yakni rohnya antarkan kembali fa inni minha khalaq khalaqtum wa fiha u'iduhum Naam fa inni minha khuliqtum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra Naam karena di bumi itu kalian diciptakan dari bumi dan kalian akan dikembalikan ya dan nanti akan dikeluarkan lagi kembali dari bumi itu yakni kematian yang kedua lalu diantarkanlah rohnya dengan terhormat ya kembali rohnya di jasadnya datanglah dua malaikat lalu bertanya ini mungkar nakir man siapa siapakah maka hamba itu menjawab robku adalah Allah apa agamamu agamaku adalah Islam siapa lelaki yang diutus kepadamu maka dia menjawab dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya lagi kembali bertanya, "Wa ma ilmuka?" Bagaimana dengan ilmumu? Fayaqul, hamba itu menjawab, "Qara'tu kitab Allah." Aku membaca kitab Allah Al-Qur'an, fa amantu bihi, lalu aku beriman dengannya wa saddaqtu dan aku membenarkannya. Maka menyerulah sang penyeru dari langit, "An sadaqa 'abdi fafrishuhu minal jannah." bahwa hambaku ini hamba yang jujur dalam jawaban-jawabannya, maka bentangkanlah kepadanya firosh dari surga. Ya. Yakni kenikmatan di alam barzah. Dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah yang merupakan cabang daripada kenikmatan surga. Namun tentunya kenikmatannya tidak sama. Ya, Wa albisuhu minal jannah dan berilah pakaian dari surga. Jadi dibentangkan firas tempat tidur dari surga, pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan kepadanya pintu menuju ke surga. Ya. Dibukakan baginya pintu menuju surga. Naam. Wa yubsalu fi qabrihi maddal basar lalu dilapangkanlah di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Nah, Barakallahu fikum. Demikian ya disebutkan bahwasanya hamba ini melihat tempatnya di surga. Ya, di alam kuburnya dia sudah melihat tempatnya di surga. Sehingga di akhir hadis dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah untuk segera hari kiamat di dunia Kenapa? Karena dia telah melihat tempat duduknya di surga, bagaimana kenikmatannya. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dia yang dia alami atau yang dia rasakan di alam kuburnya. Sehingga dia berdoa untuk segera hari kiamat. Agar dia bisa berpindah kepada kenikmatan surga. Nah, demikian barakallahu fikum jika hamba ini hamba yang beriman, yang saleh, muttaqin. Lalu datanglah malaikat yang berwujud manusia <clears throat> yang gagah wajahnya, bagus pakaiannya, bau harum baunya. Lalu mengatakan absyir billadhi yasurruka hada yaumuka alladhi kuntu tu'ad. Bergembiralah engkau, berbahagialah, inilah harimu yang engkau dijanjikan. <clears throat> fayaqulu rabbi fayaqulu lahu. Lalu mayit mengatakan, hamba itu mengatakan, "Man anta siapa engkau?" wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan maka orang itu menjawab yakni malakul yang berwujud manusia tadi menjawab saya adalah amalanmu amalan solehmu nah lalu dia mengatakan Robbi akimis sa'ah Robbi, Robbi akimis wahai Robku segerakan hari kiamat segerakan hari kiamat nah demikian barakallahu fikum maka dia telah mendapatkan hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ya. Dan sebaliknya kalau hamba itu kafir, naudzubillah, semua apa yang disampaikan kita sebutkan tadi, itu berlawanan. Baunya busuk. Nah, malaikat pun yang diutus kepada dia, dia di alam kuburnya, yang jelek tampannya, busuk baunya, bengis, ya, dan seterusnya keras. Walhasil, naudzubillah min dzalik. Ya, kuburannya disempitkan sehingga menghimpit kedua sisi tubuhnya. La haula wala quwata illa billah. Walhasil siksaan naudzubillah yang kemudian uh, ketika ditanya oleh ya malaikat mungkar dan nakir dia hanya menjawab ha ha ha la adri sami'tu rajulan yaqul fakultuhu. Aku mendengar orang mengatakan demikian maka aku pun mengatakannya. Ini mukallid. Ya. Orang yang di alam kuburnya disiksa. Nah, ketika ditanya oleh Mungkar dan Nakir, siapa Robmu, siapa apa agamamu dan siapa lelaki yang diutus, dia hanya mengatakan, ha ha ha, aku tidak tahu, aku hanya mendengarkan fulan mengatakan demikian, maka aku pun ikut mengatakannya. Nah, maka disiksalah di alam kuburnya fayudrabu bimirzabatin min hadid dipukul dengan palu dari besi naudzubillah nah sehingga dalam keadaan tersiksa wala haula wala quwata illa billah mulai dari awal dicabutnya roh sampai di alam kuburnya dan seterusnya ila yaumil qiyamah sehingga sebaliknya mereka ini berdoa ya sebaliknya berdoa untuk diakhirkan hari kiamat untuk diakhirkan apa hari kiamat karena dia tahu bahwa di sana ada siksaan yang lebih dahsyat dan lebih berat sehingga dia meminta untuk tidak ditegakkan hari kiamat. Demikian ikhwan fillah azakumullah di antara bentuk musibah al-maut yaitu ruya malakul maut, melihat malakul maut dan para malaikat-malaikat yang mengelilinginya. Dan yang ketiga terakhir adalah khauf min su'il khatimah yaitu ketakutan kita dari su'ul khatimah yakni penutup yang buruk wal iazubillah nah sehingga dia terkena dengan hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya yang mengatakan innamal amal bil khawatim hanya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya nah <clears throat> nah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala Rasulullah sallallahu sallam bersabda Kata beliau man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu faqalu kulluna nakrahu al-maut qala laysa dhaka bidhak innal mu'min idza furrija lahu amma huwa qadimun alayhi ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang cinta kepada perjumpaan Allah, maka Allah pun mencintai dia ketika berjumpa dengannya. Barang siapa yang membenci untuk berjumpa kepada Allah, maka Allah pun membenci ketika berjumpa dengannya. Faqalu, maka para sahabat berkata, "Kulluna nakrahul maut." Semua kita ya Rasulullah membenci kematian yakni takut tidak senang dengan kematian. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Laisa dzaka bidzaka." Tidaklah itu dengan itu. Akan tetapi innal mu'min idza furrija lahu amma huwa qadimun alaihi apabila seorang mukmin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dia akan menuju padanya maka ahabba liqa Allah berarti dia akan mencin, dia akan cinta dan senang untuk berjumpa kepada Allah dan Allah pun senang berjumpa dengannya. Nah, yang dimaksud barakallahu fikum bahwa seorang mukmin yang saleh ya dia selalu waspada untuk menutup kehidupannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah sehingga ketika dia cinta untuk berjumpa kepada Allah tentu dia akan mempersiapkan segala sesuatu yang menjadikan dia untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berjumpa dengannya. Nah, dan sebaliknya dia membenci untuk suul khatimah, ditutup dengan penutup yang buruk karena dia pun membenci kalau Allah taala tidak senang berjumpa dengannya. Nah demikian ikhwan fillah azzakumullah. Fa nasallallahu salamata wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam kebaikan dan menutup kehidupan kita semua dengan husnul khatimah. Naam dan yang terakhir barakallahu fikum kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fusilat ya Allah taala berfirman innal qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim Naam Allah taala berfirman dalam surah Fusilat sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah di atas ikrar atau ucapan tersebut yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas keimanan dan keislamannya. Tanat tatanazzalu alaihimul malaikah, Yang sampai mereka meninggal, maka turun para malaikat-malaikat kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu dan memberi berita gembira untuk tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Wa abshiru bil jannah dan bergembiralah bergembiralah dengan surga Allah yang kalian dijanjikan padanya. Allati kuntum tu'adun Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami adalah perwalian-perwalian kalian dalam kehidupan dunia. Dan lebih-lebih dalam kehidupan akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Pada kalian. yakni dalam kehidupan akhirah. Apa yang kalian inginkan yang disenangi oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un dan pada kalian apa yang kalian inginkan untuk memintanya. Nuzulan min ghafurur rahim. Semua itu adalah sebagai penghormatan pemuliaan, penghargaan dari Allah Ta'ala yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, jadi ayat ini tatanazzal alaihimul malaika adalah indal maut. Ketika kematian seorang hamba. Naam. Hamba-hamba yang istiqomah di atas agama Allah Ta'ala. Diberi berita gembira, penghormatan, kemuliaan dari para malaikat dan terlebih-lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Semoga yang benar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan.